Maka dalam kesempatan yang mulia ini terutama saya pribadi amat sangat bahagia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat rahmat dan pertolongan Allah bisa berkunjung dan ziarah ke tempat yang mulia ini di Mahat ini. Tak lupa juga kami mengucapkan jazakumullah khairat jaza kepada asatidah yang mengasuh Mahat ini terutama beliau Al Ustaz Abdul Haq Habibullah taala dengan asatidah yang lain yang bersama beliau Masya Allah kami sangat gembira bisa ziarah bisa berkumpul bersama antum semua para talabatul ilm di mahat ini ini sungguh nikmat Allah yang besar maka ikhwafila barakallahu fikum sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya fadzakir inna zikratan fa'ul mu'minin Berilah olehmu nasihat. Karena sungguh nasihat ini amat sangat besar manfaatnya bagi kaum mukminin. Berilah peringatan karena sungguh peringatan ini sangat besar manfaatnya bagi kaum mukminin. Sebenarnya yang lebih afdol dalam menyampaikan nasihat semisal ini adalah beliau-beliau asatidah di mahat ini. Kami datang ingin ambil faedah namun justru beliau memberikan kesempatan kami dan meminta kami untuk memberikan sedikit faedah buat antum semuanya. Semoga ikhwah Allah jadikan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya membawa manfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan pada kita dalam Al-Quran فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث Adapun dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebutlah ingatlah karena ikhwah mengingat menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan itu termasuk bagian daripada syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala maka terlebih dahulu di sini kami sampaikan ajakan untuk marilah kita senantiasa syukur kepada Allah karena sungguh Allah taala telah anugerahkan kepada kita nikmat yang mutlakah sifatnya. Nikmat yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cinta. Nikmat yang manakah itu? Itulah nikmatul Islam wal iman. Di mana nikmat ini adalah merupakan nikmat yang terus berkesinambungan. Dunia hingga akhirat kelak. Maka barang siapa bisa menjaga, memelihara nikmat ini sampai akhir hayatnya, meninggal dunia dalam keadaan Islam dan iman, sungguh dia akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah akan masuk surga Allah Ta'ala kecuali jiwa seorang muslim. Sehingga Allah pesan dalam Al-Quran dan sering kita dengar dalam khatib-khatib di mimbar menyampaikan wasiat Allah ini. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia, kecuali engkau tetap dalam Islam. Karena memang kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Maka ikhwa barakallahu fikum, nikmatul Islam wal iman ini adalah seutama-utama nikmat, seagung-agungnya nikmat Allah yang Allah tidak berikan kepada seluruh manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib wala yu'tid din wala yu'til iman illa man yuhib sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membagi ahlak di antara kalian manusia seperti Allah membagi rizki di antara kalian artinya Allah jadikan manusia itu berbeda-beda ahlak perilaku mereka ada yang Allah berikan perilaku ahlak mulia ada yang Allah jadikan mereka orang yang ahlak biasa-biasa. Ada bahkan manusia yang ahlaknya sangat tercela wal iyadzubillah nas'alullah salamul afiyah. Kemudian beliau sampaikan seperti Allah membagi rizki di antara kalian. Ada di antara kita yang Allah anugerahkan rizki melimpah kaya raya. Ada yang biasa pas-pas saja hidupnya sederhana. Ada yang bahkan miskin tak punya apa-apa. Semua telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingatkan kepada kita innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang Allah cintai juga kepada orang yang Allah tidak cintai. Orang mukmin Allah beri mereka kekayaan. Begitupun orang kafir Allah beri mereka kekayaan. Allah beri mereka dunia. Sebagaimana kita lihat dalam kisah Umar ibn Khattab ketika menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur siang ketika beliau ilah istri beliau sendiri di kamarnya. Kemudian Umar ibn Khattab masuk menemui beliau. Setelah salam, beliau temui dalam keadaan beliau duduk sambil mengusap pasir yang nempel di badan beliau dan nampak bekas tikar di pipi dan lengan beliau karena tidur di tikar. Lihat, beliau seorang rasul ya ikhwah. Seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah, manusia paling mulia. Tidur sabar dengan keadaan yang seperti itu. Sehingga membuat Umar Ibn Khattab ya, iba menetes air mata dan menyebutkan Al-Kisra wal Kaisar ya Rasulullah. Maksudnya kata Umar, ya Rasulullah, engkau seperti ini. Sedangkan kau utusan Allah. Sementara mereka Kaisar Romawi, Kisra Persia. Mereka dengan kekayaannya, dengan gemerlap hartanya, dengan istananya, demikian mewahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, inna lahumul dunya walanal akhirah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Rasulullah SAW, Al-Kamakalahu SAW, Ya Umar ibn Khattab, sungguh bagi mereka memang Allah beri dunia. Namun Allah berikan untuk kita akhirat. Alam tarda ya Umar. Tidakkah engkau ridho ya Umar? Allah Ta'ala sampaikan wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, wal akhirah. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Ya. Dan ikhwa barakallahu fikum. Terdiam Umar Ibn Khattab. Artinya kita ditegur, diingatkan. Bukan dunia ini ukuran seorang itu diberi kebaikan oleh Allah. Namun ingat ya ikhwah. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW. Lau kana dunya ta'adilu jana ba'udah Andaikan dunia dengan seluruh isinya ini ada nilainya di sisi Allah. Menyamai nilainya dengan satu sayap nyamuk. Nilainya kalau sampai sama dengan satu sayap nyamuk. Itu saja apa yang terjadi? Masakal kafir surbatal ma. Tidak mungkin orang kafir akan Allah kasih minum. Walau satu teguk air pun tidak akan dikasih oleh Allah. Tapi ingat dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah. Sehingga jangan kita ini mengiri, merasa iri dengan orang-orang yang mereka tidak sholat, tidak eh, beribadah, tidak beriman. Kok kaya raya? Kita yang sholat lima waktu terjaga. Kok kita miskin terus? Ingat ikhwah. Beliau katakan bahwa apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Allah Ta'ala berikan dunia ini kepada orang yang Allah cinta kepada orang yang tidak Allah cinta juga Allah beri. Makanya ingat, tidak semua orang mukmin melarat, semua tidak. Tidak semua pula orang kafir kaya, semua tidak. Tapi masing-masing akan terima bagian dengan sesuai jatah yang Allah tetapkan. Tapi ingat satu nikmat yang besar. Wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak berikan nikmat iman ini kecuali hanya kepada orang yang Allah cinta. Sehingga kita berharap dan mohon kepada Allah. Semoga dan semoga kita ini tetap Allah jaga dalam keimanan kita. Sampai akhir hayat kita. Agar kita bisa dapatkan jannah. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sungguh Allah telah sampaikan beritanya kepada kita. Kita masih hidup di dunia ini. Allah sudah katakan. Qada aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Sudah Allah katakan wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna jannah. Subhanallah gembiralah orang yang beriman dan beramal saleh. Sungguh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah ikhwah, nikmat Allah yang besar sudah ada pada kita. Allah sudah anugerahkan pada kita. Jadi iman ini bukan anugerah orang, bukan pemberian orang tua kita, Bukan kita yang dapatkan dari saudara kita atau kita beli di toko mana kita bisa beli. Tidak. Bukan karena kecerdasan kita. Tapi ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah ikhwah. Kedua. Kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah telah memberikan taufik hidayah kepada kita. Untuk kita mengenal sunnah. Dan kita menerima dan mengamalkan sunnah ini kita diperkenankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita beriman, kita dibimbing dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk dari golongan mereka orang-orang yang terjerumus ke dalam perkara perkara yang mereka itu menyelisihi sunnah atau bahkan mereka menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung pada Allah. Karena fa fikum, kita dapatkan banyak saudara kita kaum muslimin, saudara kita kaum mukminin. Mereka ketika melihat, mendengar atau sampai kepada mereka sunnah, mereka mengolok-oloknya. Atau mereka mengingkarinya, mendustakannya, bahkan menentangnya. Padahal sungguh, jangankan menentang yang terang-terangan, mengolok-olok saja kita takut dengan ancaman Allah. Ketika Rasulullah SAW memberikan teguran keras ya kepada orang yang mengolok-olok beliau datang dari Allah berita dari langit ayat turun kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum katakan wahai nabi apakah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ayat-ayatnya pada rasulnya kau berani mengolok-olok kau berani mengejek janganlah kau beralasan lagi jangan kau cari-cari alasan Sungguh kau telah kafir setelah engkau beriman. Lihat hadirinya dimuliakan Allah. Ikhwani fidin akramani wa akramakumullah. Nikmat Allah yang amat besar. Ketika Allah bimbing kita menerima sunnah. Ya. Mendengar atau kita bisa mempelajari sunnah dan kita bisa mengamalkannya. Kita berharap semoga kita akan bisa bersama Rasulullah SAW karena kita cinta beliau sehingga kita buktikan dengan itiba kepada beliau mengikuti sunnahnya. Kita telah dapatkan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman ahab. Sungguh seseorang itu akan Allah kumpulkan dengan orang yang dicintanya. Kalau dia lebih cinta kiyainya daripada cinta nabinya, tentunya akan dikumpulkan bersama Kyai-nya. Tapi kalau kita lebih cinta kepada nabinya daripada kepada kiainya, sehingga kita akan dikumpulkan dengan nabinya. Ya. Tergantung lebih mana dia cintai. Sehingga ikhwah barakallahu fikum. Ketika datang seorang badui menemui Rasulullah SAW dan bertanya, Ya Rasulullah matat sa'ah. Wahai Rasulullah SAW, kapan itu kiamat terjadi? Lalu beliau tanya kembali kepada orang ini, mata dat nih laha apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Kalau kiamat datang, apa yang kau siapkan? Kata beliau. Kemudian orang ini mengatakan, aku tidak banyak sholat, tidak banyak puasa ya Rasulullah. Cuma aku cinta Allah dan cinta kepadamu, wahai Nabi SAW. Aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Modalnya itu, dia katakan. Kemudian beliau katakan, almar'u ma'aman ahab antar hadisnya kalau SAW, seseorang Allah akan kumpulkan dengan orang yang dicintainya. Dan kita berharap kepada Allah ketika kita sudah tahu sendiri jauh hidup kita dari masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh negeri kita dari negeri kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena besarnya kecintaan kita sehingga kita terus ingin meneladani, meniru, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Semoga dengan ini Allah akan jadikan kita benar-benar orang yang jujur dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka ya ikhwan. Ini nikmat yang besar. Dan sungguh Allah telah memperingatkan kepada orang-orang yang menyelisihi ajaran nabinya, tidak meneladaninya. Apa yang Allah katakan dalam firman-Nya? ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى وينتبه غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونسليه جهنم وساءت مسيرا Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini di surat An-Nisa siapapun orangnya yang ia telah menyimpang menyelisih dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam Padahal sudah jelas bagi dia petunjuk. Sudah sampai petunjuk kepada dia. Kalau dia menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Yang di jalan mereka para sahabat radhiallahu anhum. Apa akibat dari menyelisihinya ini? Nuwalli ma tawalla. Allah akan biarkan ia leluasa terus dalam penyimpangannya Wa nuslihi jahannam. Kami jerumuskan ia dalam neraka jahannam. Dan itu saat masira. Kata Allah sejelek-jelek tempat kembali. Jalan Rasulullah SAW jelas. Lurus. Dan terang. Karena beliau telah sampaikan kepada kita. Taraktukum ala mahajjatil bayadha. Aku tinggalkan agama ini kepada kalian dalam keadaan putih, terang, hujah-hujah semuanya. Lailuha kanahariha. Beliau katakan bahkan malamnya laksana siangnya banget terangnya. Amat sangat terangnya. La yaziu anha illa halikun yang tidak seorang pun menyimpang darinya pasti binasa. Sehingga ikhwah kami ingatkan sungguh betapa besar nikmat Allah yang kita terima ketika Allah mudahkan kita menolong kita berpegang dengan sunnah ini. Jangan kita kemudian merasa lemah, merasa tak mampu. Sungguh memang kita lemah, tak mampu, namun kita punya Allah. Kita mohonlah kepada Allah pertolongannya. Jangankan kita ya ikhwah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kita tahu beliau utusan Allah pagi petang beliau senantiasa berdoa kepada Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu Aslih li sya'ni kullahu wa la takini ila nafsi tarfata aini. Ya hayu ya qayyum. Dengan rahmatmu. Aku mohon pertolonganmu ya Allah. Perbaikilah diriku selalu. Perbaiki keadaanku seluruhnya. Dan jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri sekejap mata pun. Kita tak sanggup. Kalau kita tanpa penjagaan dan pertolongan Allah. Untuk selamat dari godaan syaitan. Selamat dari iblis yang akan menyesatkan kita maka ikhwah setelah kita dapatkan nikmat Allah yang besar ini pertahankanlah terus usahakanlah bukankah Allah sendiri telah ajarkan kita setiap kali kita sholat pasti kita harus doa ihdinas siratal mustaqim ya Allah bimbinglah kami pada jalanmu yang lurus jalan yang ditegakkan di atas Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan dijelaskan lagi karena tidak mungkin seorang hanya berdasarkan dua perkara ini tidak cukup harus dia juga mengikuti bimbingan para sahabatnya Allah tegaskan syiratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat atas mereka siapa mereka itu sabiqunal awwalun orang yang pertama dalam Islam ini generasi mereka para salafus saleh tapi ini nikmat Allah. Kita syukur. Ditambah lagi ihwa barakallahu fikum yang ketiga. Kita bersyukur karena Allah berikan nikmat yang lebih khusus lagi kepada kita. Nikmat yang mana? Banyak kaum muslimin Allah telah beri mereka nikmat iman. Tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Bahkan menyelisih sunnah. Wal'iyazubillah. Kita alhamdulillah dibimbing dengan sunnah. Terus yang ketiga ini. Banyak ahlus sunnah namun mereka betapa sedikit kesempatan yang mereka punya untuk menuntut ilmu. Namun antum semua Masya Allah. Di ma'had yang insya Allah penuh barakah ini. Setiap waktu. Pagi, sore, siang, malam. Ilmu selalu diajarkan. Masya Allah ini nikmat yang besar. Saudara kita alusuna di negeri pertiwinya ikhwah. Tersebar di persada Nusantara dari Sabang sampai Merauke sana mereka rindu kapan mereka dapatkan majelis ilmu seperti antum dapatkan. Ada sebagian dari negeri-negeri di negeri kita ini daerah yang mereka hanya dapatkan ilmu itu ketemu ustadz paling satu tahun dua kali. Setahun paling bisa dua kali. Karena jauhnya jangkauannya kadang ada yang sampai saat ini belum tersentuh di bagian negeri kita ini. Belum sempat Ustadz datang. Mereka ada. Dan mereka menunggu menanti. Namun belum ada kesempatan Ustadz yang sampai. Bagaimana mereka kenal? Dari ya HP mereka telepon. Di daerah mana sepertinya? Baik di daerah Maluku sendiri atau di daerah Papua. Subhanallah, antum tiap hari dapat ilmu mereka rindu ketemu Ustaz Alusuna seperti apa hanya bisa dengar suaranya. Masya Allah ikhwah. Ya, seperti daerah Dobo. Ada ikhwah. Tapi belum ada yang mengajarkan ilmu. Di Pulau Kisar. Di Laras. Ya. Kemudian lagi di Halmahera. Yang besar. Rindu. Dan mereka Masya Allah kayak di, di Ternate sudah ada mahatnya ada sakannya, nggak ada ustadznya. Antum mau ke sana, insya Allah ya. Saya mohon ada yang siap. Ya, belum lagi di Papua ya, ikhwa, masya Allah, negeri yang luas, daratan yang sangat luas, terbentang di sana. Merindukan dakwah alus sunnah, ikhwanya banyak, tapi nggak ada ustadz. Nah itu ikhwah. Tapi terkadang ya ikhwah, seperti pepatah dikatakan, inna ni'mah in kasurat, ya, hukirat. Yang namanya nikmat itu biasanya kalau itu banyak orang meremehkan. Tapi kalau sedikit ya uzimat, Allah akan besar nilainya, akan menjadi besar nilainya itu nikmat. Coba renungkan. Saya tanya kepada antum ini sebagai satu bentuk renungan aja ya. Air ini dengan emas mana lebih mahal? Sepakat, air lebih mahal atau emas lebih mahal? Hah? Air sama lebih mahal. Ah yang bener, air Pak emas. Satu gelas ini berapa Mas? Nah saya tanya, ini berapa nilainya ini? Kalau emas segede ini kira-kira berapa nilainya? Lebih mahal mana? Emas. Naam ikhwah. Karena apa? air banyak, melimpah. Emas susah dicari. Coba mau cari emas di mana? Kecuali di Jawa. Di mana-mana emas ini, emas itu, emas itu banyak emas ya. Artinya emas yang logam emas itu ya, ikhwah. Tentunya kita akan mengatakan air murah. Kenapa? di negeri kita air gampang, mudah air melimpah. Emas susah didapat. Tapi coba kalau emas itu yang banyak. Satu kisah ya ikhwah mungkin antum masih pernah dengar cerita Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya. Beliau ketika ya, senang kadang berburu. Satu ketika beliau habisan bekal, dada air. Kemudian beliau tertuduh, tidak bisa apa lagi. Mau terus jalan, haus, menyengat, tidak mungkin. Terpaksa duduk mengharap bantuan datang seorang badui membawa segelas air. Mendekati beliau. Kemudian beliau ditanya, Wahai tuan, kalau kita kenal Harun Ar-Rasyid khalifah besar, kerajaannya ya terbentang dari ya timur sampai barat. Hampir dataran Cina sampai ujung barat. Tempat terbenamnya matahari, luar biasa, luar biasa. Ketika datang seorang badui mengingatkan beliau, "Wahai tuan bagaimana seandainya Tuhan ya kami berikan air satu gelas ini dan Tuhan tukar dengan separuh dari kerajaan Tuhan ya kerajaan raja kerajaan Harun Ar-Rasyid apa aja boleh, tobaan pasti aku beri lihat ikhwah karena apa daripada mampus daripada mati air segelas itu separuh kerajaan nilainya Berapa kalau diuangkan? Kalau dengan emasnya, luar biasa. Masya Allah ikhwah ternyata itulah nikmat Allah. Ya, ketika itu sedikit nilainya besar. Terus setelah diminumnya, ini orang badi pintar lagi. Wahai Tuhan, kau sudah minum air itu. Ya. Terus bagaimana andekan Tuhan tidak bisa mengeluarkan air? Andaikan Tuhan tidak bisa mengeluarkan air tersebut dari tubuh Tuhan. Kecuali dengan membayar separuh kerajaan lagi. Antum nggak minum haus. Minum banyak terus nggak bisa keluar air. Sakit apa anda kira-kira? Kalau nggak bisa kencing sakit enggak? Ya sakit ya ikhwah. Makan nikmat Masya Allah. Tapi nggak bisa buang. Penyakit. Kata beliau tau'an, pasti. Artinya lihat nilainya. Kadang nikmat Allah itu kita syukur ketika menerimanya, kita nggak syukur ketika faedahnya kita rasakan. Ya ikhwah kadang ketika hilang nikmat Allah dari kita, kita nggak ada syukurnya. Sungguh ikhwah terkadang nikmat itu dirasakan ketika datanya, kadang ketika hilangnya akan dirasakan pula. Tapi ikhwah kembali kepada perkara ini. Sekarang antum timbang ya ikhwah. Nilai ilmu. Ketika di tempat yang seperti ikhwah kita ceritakan tadi. Di bulan negeri kita saja. Ya. Mereka itu rindu datangnya ustadz. Sehingga ketika datang ustadz. Masya Allah. Semangat mereka duduk taklim siang terus. Siang malam. Mereka pinginnya terus begitu. Karena memang gak pernah dapatkan. Sehingga rasa haus itu terobati yang selama ini dahaga menyengat haus akan ilmu, rindu akan datangnya guru yang bisa ngajarkan. Masya Allah. Semangat mereka. Tapi terkadang di tempat yang semisal ini terus hari-hari taklim kadang-kadang milih. Ustaz siapa yang isi? Ah pulang, pulang aja. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Enggak, enggak beda. Ah, Masya Allah ikhwa. Oh ustaznya fulan aja. Besok lagi kalau ustaz fulan. Milih-milih. Karena banyak. Iya. Kadang begitu. Terus Ketika di uji, dites. Ah, kalau ngaji pakai tes begitu, nggak mau datang. Kenapa? Takut nggak bisa jawab. Bukan terpacu karena nggak bisa pingin belajar malah. Kok ditanya nggak bisa, lebih baik nggak datang. Masya Allah ya ikhwah, jangan. Padahal kita semua butuh ilmu. Ini nikmat Allah yang besar ya ikhwah. Bandingkan ilmu yang Allah berikan kepada kita ini hari-hari ya dari Quran dan hadis yang dihafal, faedah-faedah yang kita dapatkan. Ini kalau dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya, sungguh tiada bandingnya ikhwah. Tidak ada bandingnya. Karena dunia dengan seluruh isinya tidak mungkin kita bisa untuk menukar surga, untuk menebus dari siksa api neraka, untuk bisa membeli surga tidak mungkin. Tapi ilmu yang kita dapatkan dari asatiza, Masya Allah. Ya, itu firman Allah, Qala Allah, Qala Rasul, Masya Allah dan itu kita dibimbing untuk beramal saleh, ini yang akan mengantarkan kita ke jannah ya ikhwah. Lalu seberapa kita memberikan jazakallah khair Ustaz telah ajarkan kami ilmu. Terkadang kita tidak mensyukuri nikmat yang seperti itu. Terutama para talabatul ilm Masya Allah. Kalian bersyukur. Orang tua mendukung. Kalian dibiayai datang ke mahat ini Orang tua rela kerja keras banting tulang peras keringat sampai habis kadang keringatnya ya. Untuk kalian belajar diantar ke mahat ini. Di sini asa tidak begitu besar perhatiannya. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran diperingatkannya. Itu bukan karena mereka benci. Tapi karena ingin benar-benar anda itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada orang tua. Setelah orang tua biayai anda untuk belajar di sini. Sehingga ada kekeliruan, ada kesalahan. Tegur oleh ustaz supaya apa? Kalian benar-benar belajar. Ini nikmat yang besar. Jangan sampai ada niat salari aja. Bosan tiap hari belajar ngapalin Quran, mau lari aja. Jangan ya ikhwah. Sungguh ini nikmat Allah yang besar ya ikhwah. Nikmat Allah yang besar. Itulah nikmat kadang ketika banyak orang remehkan. Tapi ketika sedikit, Masya Allah. Orang akan berebut. Berebut seperti emas. Di Maluku ada di Pulau Buru itu tambang emas Orang untuk berebut satu lubang, berebut untuk menggali lubang itu sampai saling bunuh membunuh sesama mereka. Subhanallah, ya karena apa? Ini perkaranya emas jarang, air banyak. Jarang kita dapatkan air berebut kecuali daerah-daerah yang krisis air. Yang air hanya netes, tes, tes. Sementara satu kampung semua butuh air. Airnya berebut untuk dapatkan tetesan air itu. Lihat ikhwah saksikan. Orang antri untuk dapatkan segen air, satu gen air. Mereka lakukan antri sampai menahan waktu sekian lama antri untuk bisa dapatkan. Karena nggak ada tempat lain. Tapi bagi yang air melimpah, ya subhanallah terbuang-buang kadang. Keran ngalir dibiarkan saja. Hati-hati ikhwah. Jangan kita merasa karena banyak air, biarkan ngalir dibiarin aja, nggak apa-apa. Jangan. Ini ilmu juga ikhwah. Sangat-sangat besar nilainya. Jadi kita bersyukur. Dan kami sangat bersyukur kepada khususnya saya pribadi bisa berziarah kepada antum semua, menjadi antum bertemu. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini semua tentu karena cinta kita sesama. Ya, ana mencintai antum semua karena Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di mana Allah Taala berfirman, Innal ya, Ainal mutahabuna bijaladi. Allah bertanya, di mana mereka itu orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini dari kiamat nanti maksudnya akan kunaungi mereka dari tiada naungan naunganku. Bahkan ya barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau telah memberikan anjuran kepada kita untuk kita saling mencintai dan saling menziarahi. Kita duduk dalam majelis ilmu semisal ini. Rasulullah SAW menyampaikan apa yang Allah firmankan dalam hadisul Qudsi. Wajabat mahabbati. Wajib mendapatkan kecintaanku. Siapa mereka? Lil mutahabbina Mereka orang-orang yang mencintaiku karenaku. Yang saling mencintai karenaku wal muntajalisina fiya Mereka orang-orang yang duduk bermajlis karenaku. Ini harus mendapatkan cinta Allah. Pasti akan dapatkan cinta Allah. Dan nikmat ini antum dapatkan selalu ikhwah. Bermajlis dalam majlis ilmu. Bertemu dengan ikhwah. Saling mencintai. Masya Allah. Ini semua karena Allah. Dan ini akan mendatangkan rahmat Allah dan kecintaan Allah. Ya. Termasuk ya akan dapatkan cintaku kata Allah al mutazawirina fiyya orang yang saling menziarahi karenaku wal mutabadilina fiyya dan orang yang saling memberi bantuan satu sama lain karenaku subhanallah di sini ikhwah tempat bagi yang bukan santri atau ikhwah yang tinggal sekitar sini kesempatan antum saling ta'awun alal biri wa taqwa untuk ketersenggeranya pendidikan yang semisal ini sungguh sedikit pun yang keruah infakkan di jalan Allah besar nilai jalan Allah Jangan sampai ya ketika kita punya anak atau nggak punya anak dari ma'had mengumumkan mari kita ta'awun untuk ini dan itu karena seringnya kita bosan ah sedikit-sedikit ta'awun sedikit-sedikit ta'awun sedikit kerja bakti jangan ya ikhwah sungguh ini ladang pahala nikmat yang besar kalau petani nggak punya sawah sedih nggak kira-kira punya bibit nggak punya sawah mau tanam di mana ya tentunya akan senang dia punya bibitnya, punya sawahnya. Antum sudah dikasih Allah bibit keimanan untuk beramal soleh ini ladangnya. Mahat yang Allah sediakan ini diantaranya untuk kalian berinfak di jalan Allah. Ketika diumumkan mari besok kerja bakti begini begitu, kerja datang, mari ta'awun. Ya, jangan sampai ya ada alasan ini itu. Sampai-sampai seringnya kalau diajak kerja bakti itu sedikit yang datang. Tapi kalau undangan akikoh, masya Allah semua hadir. Undangan walima semua hadir. Ini bukan nyindir, tapi kadang-kadang nyata. Nah, ikhwah. Sampai-sampai kalau diajak kerja bakti ada ucapan begini. Ustaz, daripada saya datang kerja bakti nggak ikhlas, lebih baik nggak datang tapi ikhlas. Bagaimana ini? Masya Allah ikhwah. Benar apa salah? Daripada datang nggak ikhlas, mending nggak datang tapi ikhlas. Ya keliru ini kerja bakti untuk beramal soleh ya ikhwah. Mesti ikhlas lah. Eh? Dan mesti datanglah. Supaya saling ta'awun. Tapi Wah sampai sini kiranya insyaAllah. Sekali lagi saya bersyukur dan jazakumullah khair pada Ustaz. Anda asatidah yang ada di mahat ini. Atas perkenan waktunya kami bisa sedikit memberikan faedah. Semoga Allah beri manfaat. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangannya dan mohon dikoreksi Ustaz kalau ada kesalahan di dalamnya.